Dan Abraha sudah menyiapkan pasukan besar dengan membawa gajah-gajah di dalamnya. Dan di antara gajah yang terbesar yang bernama Mahmud. Sehingga disebut sampai hari ini gajah mamut kata mereka. Naam itu pelesetan dari nama asalnya yaitu Mahmud. Sampai kemarin kita bahas terakhir adalah Abdul Muttalib. Dalam keadaan dia datang ingin menemui Raja Abraha. Meminta syafaat dari sana dari sini supaya bisa ketemu. Maka dihormati sama Abraha. Disambut, disiapkan hamparan dan raja turun sejajar dengan Abdul Muttalib ya, ketika disampaikan mahajatuk apa hajatmu ternyata kata Abdul Muttalib aku meminta kembali unta-untaku ya, maka heranlah Abraha ya, kamu seorang pembesar Quraisy seorang pemimpin Arab seorang tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat kamu dan aku datang untuk menghancurkan Ka'bah kamu hanya ngurusi unta. Ya. Maka dijawab ya, dengan bahasa yang bagus ya, yaitu ana rabbul ibil. Wal Ka'bah laha rabbuha. Aku hanya penggembala unta. Ya. Adapun Ka'bah memiliki pemelihara tersendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka niscaya dia akan menghalangimu. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghalanginya maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemiliknya. Ikhwan bin na'azakumullah diajarkan oleh Abdul Muttalib kepada Abraha bahwa kamu akan berhadapan dengan penguasa Ka'bah dan penguasa dunia dan akhirat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan Abraha akan takut. Ternyata Abraha dengan sombongnya mengatakan maka naliyam tani'a minni. Tidak mungkin dia menghalangi aku. Demikian kata Amrah. Faqala maka berkata Abdul Muthalib anta wa dhalik atau anta wa sya'nuk engkau dan urusanmu terserah. Aku meminta untukku kembali. Warada Abraha ala Abdul Muttalib al-ibil allati asaba lahu. Maka Abraha pun mengembalikan unta-unta yang dirampas dari Abdul Muttalib. Wansarafa Abdul Muttalib ila Quraisy fa akhbarahum al-khabar maka Abdul Muttalib kembali dengan membawa unta-untanya sambil menghabarkan kepada orang-orang Quraisy berita dari Abraha bahwa Abraha bersikeras akan menghancurkan Ka'bah dan kalian gak akan mampu melawannya karena ini tentara besar maka biarkanlah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahum bil khuruj. Maka Abdul Muthalib memerintahkan anak buahnya dan seluruh orang-orang Quraisy untuk keluar dari Mekah. Wa taharruz fi al jibal Diperintahkan untuk menghindar dan berlindung di bukit-bukit dan di celah-celah gunung. Takhawufan alaihim min ma'arratil jaysh. Karena Abdul Muttalib mengkhawatirkan kemarahan tentara pada mereka. Maka biarkan. Tentara akan dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kalian menghindar saja ke bukit-bukit, ke syi'ab wal jibal. Thumma Abdul Muttalib fa akhadha Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib memegang lingkaran pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah memiliki pegangan yang berbentuk halqah lingkarannya. Dipegang oleh beliau. waqama ma'u nafarun min Quraisy. Dan juga berdiri bersamanya beberapa orang dari Quraisy. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan jahiliyah. Mereka kalau dalam keadaan susah, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan gembira, kembali mereka kepada berhala-berhalanya. <laughs> Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. <laughs> Kalau mereka dalam keadaan kesusahan, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu din. <laughs> Tetapi ketika anjahu minal bahr, ketika diselamatkan dari lautan, maka mereka idahum yusyrikun kata Allah mereka kembali berbuat kesyirikan maka sini dikisahkan bahwa mereka berdoa dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki sedikit pengetahuan bahwa Tuhan-Tuhan yang lain Tuhan-Tuhan kecil kalau Tuhan yang besar yang maha mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kesyirikan mereka sehingga mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastansirunahu ala Abraha wa jundihi meminta pertolongan terhadap Abraha dan tentaranya. Faqala Abdul Muttalib maka berkatalah Abdul Muttalib wa huwa akhidun bi halqati babil Ka'bah, berdoa sambil bergelayutan di pegangan pintu Ka'bah menyatakan lahumma lahumma dari Allahumma lahumma innal 'abda yamna'u rahlahu famna' min man famna' hilalahu aw hilalaka la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak in kunta tarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak. Dikatakan pada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, humma innal 'abda yamna rahlahu famna hilalak." Wahai Allah, sesungguhnya hambamu dalam keadaan yamna rahlahu terhalang dia pasukannya maka halangilah mereka pasukan mereka la yaghlibanna salibuhum Jangan sampai salib-salib mereka mengalahkan agamamu. Ghadwan mihalat di pagi ini jangan sampai mereka mengalahkan agamamu. In kunta tarikahum wa qiblatana. Kalau engkau membiarkan mereka dan membiarkan kiblat kami dihancurkan, fa amrun ma badalak, maka itu urusan milik engkau. Ini yani kalau engkau menghalangi maka itu engkau yang menghalanginya dan kalau engkau membiarkannya maka itu milik engkau. Fa'arsala Abdul Muthalib halqata babil Ka'bah. Kemudian dia dia melepaskan pegangannya terhadap gagang pintu tadi yang berbentuk lingkaran. Wantalaqa huwa wa man ma'ahu. Dan berangkatlah dia dan bersamanya orang-orang Quraisy ila sya'fil jibal. Kembali ke puncak-puncak gunung, ke bukit-bukit. Fataharrazu fiha yantazirun. Mereka menunggu di sana dalam keadaan melihat dari atas apa yang terjadi pada Abraha. Ma Abraha fa'ilun bi Makkah. Apa yang dilakukan oleh Abraha terhadap Ka'bah dan apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika masuk nanti. Maka mereka menonton dari puncak-puncak bukit. Falamma asbaha. Maka ketika pagi harinya Abraha tahayya alidukhuli Makkah bersiap-siap untuk masuk ke Mekah dengan pasukannya. Wahaya fialah dan mempersiapkan fialah. Fialah bentuk jamak dari fil dan fil adalah gajah-gajah. Mempersiapkan pula gajah-gajah. Wa'abba jaisyahu dan menyiapkan tentaranya. Wa kana ismul fil mahmudan dan nama filnya adalah Mahmud. Wa amraha mujmi'un li bait dan Abraha betul-betul mujmi' Mujmi' itu artinya tekadnya bulat untuk menghancurkan Ka'bah. sekali lagi. Dia menghancurkan Ka'bah bukan karena agamanya. Bukan karena ikhlas untuk Tuhannya. Karena Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang memiliki Ka'bah. Sama. Karena orang-orang Nasrani juga menyembah Allah Subhanahu wa Hanya saja mereka mempertuhankan Nabi Isa dan mempertuhankan ibunya Isa sebagai Tuhan ibu, Tuhan anak. Tetapi mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan karena itu. Abraha karena ingin memuaskan. Abraha yang menghancurkan Ka'bah karena ingin memuaskan bosnya dari manusia yang bernama Kaisar. Yang bernama Kaisar atau dijuluki dengan Kaisar Rum, Kaisar Romawi. Kalau di sini tidak disebutkan tapi disebutkan dalam kitab yang aslinya, kitab Sirat Nuhisham Hisham, di sana ketika Abraha membunuh raja, raja dia, pimpinan dia, itu membuat kaisar marah. Sampai kaisar menyebutkan satu sumpah. Satu sumpah, demi Allah, aku tidak akan menginjak, tidak akan menginjak eh, tanah Yaman hingga aku membunuh Abraha. Maka kata Abraha mendengar berita itu, siapkan tanah. Sebelum aku mem memukul apa namanya kepala tutup kepala helm helmnya orang-orang Romawi apa namanya nah topi bajanya topi besinya sebelum aku memecahkan topi besinya Abraha maksudnya membunuh Abraha Abraha tahu kaisar kalau sudah bersumpah tidak akan bisa dibatalkan. Maka dia bawa tanah Yaman dan dia bawa topi bajanya dia dan kemudian dia datang bersama pasukan kecil menuju kaisar. Dan kemudian menyatakan dengan maafnya kemudian sujud. Mereka sujud kepada rajanya, sujud dan tidak mengangkat kepalanya sampai tunggu perintah dari kaisar. Sampai kaisar mengatakan bangun. Angkat kepalamu. Maka dia angkat kepalanya. aku minta maaf atas apa yang aku lakukan kepada uh, pimpinanku. Karena dia begini dan begitu. Dan aku menghormati sumpahmu, wahai Tuhan Raja. Aku membawakan topi bajaku agar kau pecahkan. Kemudian engkau, aku bawakan tanah Yaman agar engkau menginjaknya. karena engkau telah bersumpah akan tidak akan menginjak tanah Yaman sampai memecahkan topi bajaku. Ini topi bajaku. Dan ini tanahnya. Aku mohon maaf dan aku sudah siapkan pasukan yang besar untuk memindahkan kiblatnya orang-orang Arab ke Yaman. Dan aku sudah bangunkan untukmu satu gereja terbesar yang tidak pernah ada gereja sebesar itu, yang tidak ada gereja yang dibangun sebesar itu untuk raja lain kecuali engkau, untukmu. Jadi dia bangun gereja besar untuk kaisarnya, dan dia ingin memalingkan kiblatnya orang-orang Arab ke Yaman juga untuk keridhaan rajanya. Itu Abraham. Sehingga raja mengampuni dan kemudian dia menunaikan sumpahnya, mematahkan topi bajanya dan kemudian menginjak tanahnya. Abrahamnya tetap hidup. Sehingga dia terus berangkat. Bertekad bulat mujmi'un sebagaimana dikatakan di sini, mujmi'un lihadmil baiti betul-betul bertekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Tumalim siraf ilal Yaman. Setelah itu balik ke Yaman. Tidak ingin pertumpahan darah apapun. Menghancurkan Ka'bah kemudian balik. Ya. Falamma wajjahul fil ila Makkah akbala Nufail ibni Habib hatta qama ila janbil fil. Ketika mulai berangkat menuju Ka'bah maka pengasuh gajahnya yang bernama Nufail ibni Habib yang dia adalah orang Arab. Kedah hatinya bersama orang Arab tetapi dia karena tidak memiliki kekuatan terpaksa. Dia bekerja untuk Abraha. Kalau kama ilajan bilfi berdiri di samping gajah tersebut. Tsumma akhadha bi udunihi memegang telinga gajah itu, kemudian diajak bicara. Obruk awirji rasidan min haitsu Wahai gajah, duduklah kamu atau pulanglah kamu ke negeri yang kamu tinggalkan. Fa innaka fi baladillahil haram. Engkau di tanah Allah yang suci. Di tanah Allah yang suci. Thumma arsala udunihi uh, udunahu fayabrukul fihi. Kemudian dibiarkan oleh Nuhail. Ternyata gajah itu duduk. Tidak mau pergi. وخرج Nuhail يشتد hatta أسمد fil jabal dan keluarlah Nufail lari sampai di pinggir gunung. Wa darabul fil yaquma fa maka mereka semua berupaya untuk memukul gajah itu dengan cambuk agar berangkat, tetap tidak mau bergerak. Dipukul, didorong, diperbuat segala macam apa yang mereka mampu. Para pengasuh-pengasuh gajah itu, para pawang-pawang gajahnya, tetap dorobu ra'sahu bitubruzain. Bahkan kepala gajah itu dipukul dengan besi tubruzain. Itu seperti tongkat besi. Tidak bergerak, tetap duduk gajahnya. فادخلوا محاجن لهم في مراقه فيزغوه biha فأذى sampai dia masukkan berbagai macam sesuatu yang melukai seperti karapan sapi di Madura dilukai kemudian dikasih sesuatu yang membuat perih supaya lari tetap tidak bergerak fawajahuhu raja'an ila Yaman maka pawang-pawang itu berupaya untuk ngetes ini memang tidak bisa bergerak atau dia tidak mau. Coba dites ke arah lain. Ternyata ketika dihalau ke arah lain bukan hanya bisa yuharwil. Faqama yuharwil. Maka gaji itu berdiri dan berlari, bukan hanya jalan. Berlari-lari itu kecil dikatakan yuharwil. Wajahu ila Syam, diarahkan ke Syam. fa'ala mithla dhalik. Juga dia qama yuharwil, berdiri dan berlari-lari gajah itu diarahkan ke Yaman berlari-lari, digajakan, diarahkan ke Syam berlari-lari, diarahkan ke arah-arah lain dalam keadaan semangat dan berlari-lari kecil. Wawajahu ilal Ka'bah. Ketika sudah mulai berlari kecil, dibelokkan ke Ka'bah. Tiba-tiba ya bro, duduk lagi gitu, mendekam lagi. Fa'arsalallahu ta'ala. Begitu seterusnya. Setiap diarahkan ke arah lain, berdiri, lari. Ketika diarahkan ke Ka'bah, duduk. Diarahkan ke arah lain, berdiri, lari. Diarahkan ke Ka'bah, duduk lagi. Sampai-sampai mereka demikian keadaannya hingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung. Minal bahri dari arah laut. antalul khatatif wal balsan. Seperti burung-burung laut yang berwarna hitam, burung-burung penyambar. Ma kulli ta'irin minha salah satu ahjarin. Masing-masing burung membawa tiga batu di dua kakinya dan satu di paruhnya. Hajarun fi manqarihi satu batu di paruhnya wa hajrani fi rijlaihi dan dua batu di dua kakinya. Amsalul hamsi wal adas seperti biji-biji jagung atau biji-biji adas. La tusibu minhum ahadan illa halak. Tidak seorang pun terkena batu itu kemudian langsung binasa. Langsung binasa artinya bukan penyakit. Kalau penyakit, binasanya berproses. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Haikal dalam bukunya Hayat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bakhil dalam mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam di awalnya tidak disebut di tengahnya tidak disebut di akhirnya sampai akhir baru ternyata dia adalah Rasulullah sallam baru Shallallahu Alaihi Wasallam kata dia sengaja aku berbuat demikian agar mengesankan bahwa ini orang biasa yang hebat. Sampai akhir baru dibuktikan ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bakhil dalam mengucapkan Sallallahu Wasallam. Dari awal kitab sampai akhir kitab cuma satu. Penuh Azab entah kalau terjemahannya. Kalau aslinya demikian. Bahkan judulnya Hayat Muhammad. Bukan hayat Nabi atau hayat Rasul, bukan. Hayat Muhammad. Di sana dia menyatakan bahwasanya aku akan membahas dengan cara-cara barat yang ilmiah. Apa cara-cara barat yang ilmiah? Bahwa burung-burung tadi membawa penyakit, akhirnya mereka kena penyakit kusta, karena penyakit akhirnya akhirnya akhirnya akhirnya mati. Apakah berproses atau tidak berproses? Kalau sakit dia berproses, tetapi ini dikatakan ketika kena langsung binasa. Walaysa kulluhum asabat, tapi tidak semuanya kena. Tidak semua kena batu. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا maka yang kena binasa yang tidak kena lari semuanya ke arah mereka datang ke arah mereka datang dari mana mereka kembali Yatasaqatuna bi kulli tariq. Maka mereka berjatuhan di setiap jalan. Ya. Berserakan di setiap jalan wa yahlakuna bi kulli mahlak dan mereka binasa di setiap tempat. Kullu minhal ala kulli manhalin wa usiba Abraha fi jasadihi famat. Abraha pun terkena di badannya dan Abraha pun mati ketika itu. Demikian Allah perlakukan pada mereka. Berkata Ibnu Ishaq, "Falamma Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma ya'uddu Allah ala Quraisy min ni'amihi alaihim wa fadlihi di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan, yang Allah ingatkan orang-orang Quraisy bahwa kalian pernah diberi nikmat adalah kejadian ini. Maradda anhum min amril jaish min amril habasyah yaitu apa yang Allah perlakukan terhadap tentara Habasyah yang dipimpin oleh Abraha baqai amrihim wa muddatihim faqala Allah tabaraka wa taala maka Allah turunkan ayatnya kepada nabinya alaihi wasallam Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Karena Allah tidakkah engkau melihat bagaimana Allah perlakukan terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah memperlakukan pada mereka dan menggagalkan tipu daya mereka untuk menyesatkan Fa'arsala alaihim tayran ababil. Maka kami kirim kata Allah burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. <laughs> Faja'alahum ka'asfin makul. Maka tiba-tiba mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Khamilun <laughs> a'azakumullah. Selesai. <laughs> kejadian Abraha dengan binasanya mereka dan binasanya Abraha dan terjaganya Ka'bah dan itu disaksikan semua oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika orang-orang Quraisy wahyu oleh Rasulullah SAW dengan tauhid, diajarkan untuk meninggalkan berhala-berhalanya dan diingatkan bahwa dulu ketika kamu ketika kalian didatangi tentara bergajah, bukankah kalian berdoanya kepada Allah dan Allah kabulkan? Sedangkan berhala-berhala la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat maka mereka pun ingat <laughs> betapa nikmat yang besar dan kekuasaan Allah yang besar ketika Allah gagalkan tentara bergajah dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, dengan sesuatu yang sangat <laughs> mengherankan mereka. Luar biasa. Kalau <laughs> Selanjutnya zikru Waladi Nazar ibni Ma'ad. Kisah tentang turunan Bani Nazar ibni Ma'ad. Fawalad Nazar ibni Ma'ad ثلاث نفر. Nazar ibni Ma'ad melahirkan turunan tiga orang bernama Mudar, Warabi'ah, wa Anmar. Mudar, Warabi'ah, wa Anmar. Sedangkan Mudar memiliki dua keturunan laki-laki. Ilyas wa Ghailan, wa Ailan. Kemudian Ilyas memiliki tiga anak laki-laki. Mudrikah, Watabikah, Muqamah. Fawalada Mudrikah rajulaini. Dan Mudrikah memiliki anak dua. Jazimah, Khuzaimah, dan Hudaim. Ini semua turunan Nazar. Khuzaimah memiliki empat anak. Kinanah, Wa Asad, Wa Asadah, Walhun. Kinanah memiliki empat anak. Nadhr wa Malik wa Abdi Manah wa Malik wa Mulkan atau wa Milkan. An-Nadhr memiliki anak dua, Malik wa Yakhlub. Sedangkan Malik Ibni Nadhr Fihr Ibni Malik. Fawalada Malik Ibni Nadhr fahuwa Ibni Malik. فولد فهر arbaat nafar. Fihir memiliki anak empat anak. Fihir ini yang nama lainnya adalah Quraisy. Berarti dari turunan Fihir ke bawah itu adalah Quraisy. Fihir memiliki empat anak, Ghalib wa Muharib wal Haris wa Asad. Sedangkan Ghalib memiliki dua anak, Luay, wa Taim. Taim bin Murrah. Luay memiliki empat anak, Ka'ab dan Amir, Sami'ah dan Auf ini nanti anak-anak laki-lakinya menjadi suku-suku yang dikenal di kalangan Arab. Sehingga kalau kita tahu di sini ada Auf, nanti ada Bani Auf. Sahabatnya yang sampai kita kenali sebagai sahabat Rasulullah, Abdurrahman Ibni Auf. Nanti ada Ghalib, yakni Ibni Ghalib. Nanti ada Fihr bin Fihrin atau Quraisy. Kinana jadi Bani Kinana, turunan Kinana dan seterusnya dan seterusnya. Baik, maka perhatikan nama-nama ini. Yang semuanya turunan Bani Nazar. Walu'ai memiliki empat anak. Ka'ab, Wa'amr, Wasamah, Wa'aw. Dari Ka'ab, tiga anak. Murrah, Wa'adi, wa Khusay. Lihat disebutkan di sini Adi. Nanti turunannya Bani Adi. Siapa sahabat dari Bani Adi? Hah? Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab min Bani Adi. Enam. Kemudian Murrah memiliki tiga anak, Kilab, Wataim, wa Yaqbah. Siapa sahabat dari turunan Taim? Hah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar At-Taimi dari Taim bin Murrah, dari turunan Taim bin Murrah. Kemudian Kilab memiliki rajulain, memiliki dua anak, قصي وزهرة زهرة بني زهري قصي مملك انفت أنا عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي فولد عبد مناف عبد مناف مملك انفت أنا هاشم وعبد شمس والمطلب ونفيل ونوفل نعم Siapa dari بني هاشم Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, aulad Abdul Muttalib bin Hashim, anak-anaknya Al-Muttalib ibn Hashim. Qala Ibn Hisham, fawalada Abdul Muttalib ibn Hashim 10 Maka Abdul Muttalib ibn Hashim memiliki sepuluh anak. Yang enamnya perempuan. Kemudian yang empatnya laki-laki. Abbas wa wa wa wa Hamzah Abdullah Abu Talib Zubair wa Al-Harith wa Hajlan al والزبير wa Dararan wa Aba Lahab wa واسمه Abdul Uzza. نعم siapa sahabat dari kalangan Abdul Muttalib Hah? disebut namanya di sini Abbas bin Abdul Muttalib Nah, Hamzah, أيضا mengalami masa Islam. Kemudian Abu Talib. Abu Talib sampai matinya tidak sempat masuk Islam. Kemudian Zubair wal Haris wa Hajlan wal Qawim wa Ziraran wa Abu Lahab. Wasmuhu Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza dijuluki secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Wa Safiyah wa Ummu Hakim wal Bayda wa Atikah wa Umayyah wa arwa wa barrah. Wajar Rasulullah. Sekarang keluarga Rasulullah SAW. Setelah kita tahu Abdul Muttalib memiliki 10 anak, enamnya perempuan. Kemudian walada Abdullah ibn Abdul Muttalib. Perhatikan di antara anak-anak Abdul Muttalib ada yang bernama Abdullah yang dikurung. Kalau cetakannya sama. Itulah Abdullah yang akan memiliki anak nantinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fawalada Abdullah bin Abdul Muttalib Rasulullah. Maka Abdullah anaknya Abdul Muttalib melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayyid waladi Adam. Sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ibunya Aminah binti Wahab, ibni Abdi Manaf, ibni Zuhrah, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadur. Berarti bertemu nasabnya dengan Abdullah di mana? Hah? Istrinya adalah Aminah. Binti Wahab ibni Abdi Manaf. Ibni Ya Di mana sudah ketemu. Enam. Karena di sini Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Baik. Wa ummuha ke atasnya tentunya sama. Wa ummuha barrah. Berarti neneknya, neneknya Nabi. Ibunya, ibunya Nabi, ibunya Aminah. Ummuha barrah binti Abdul Uzza. Barrah ibn Abdul Uzza ibn Uthman ibn Abdiddar ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Kab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Adam hasaban wa nasaban wa afdaluhum nasaban. Maka Rasulullah sallallahu adalah seorang yang paling mulia dari bangsa yang paling mulia dari turunan yang paling mulia. Dari kanan kirinya. Bukan hanya dari bapaknya. Dari bapaknya dan dari ibunya sama-sama Quraisy dan sama-sama turunan orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang di masa jahiliyah tidak mau berzina. Dikatakan oleh para ulama, bahkan oleh Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dilahirkan dari zina. Apa maknanya tidak pernah dilahirkan dari zina? Bukankah beliau SAW Alaihi Wasallam dilahirkan cuma sekali? Kok dikatakan tidak pernah dilahirkan dari zina? Maksudnya beliau lahir dengan dengan mulia dari bapak ibu yang mulia. Mulia dalam arti nasab ya. Kita nggak bicara agama. Artinya bukan zina. Dari nikah yang sah. Juga kakeknya, juga kakeknya, kakeknya, juga kakek sampai ke atas tidak pernah calon nabi ini lahir dari zina nggak pernah. Selalu dengan nikah yang syar'i. Walaupun waktu jahiliyah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala dalam riwayat yang sahih dalam bab nikah bahwasanya pernikahan zaman jahiliyah ada empat. Satu adalah seorang wanita yang memasang bendera di rumahnya yang siapa saja boleh datang, laki-laki hidung belang yang kemudian kalau dia hamil maka dipanggil semua pelanggan-pelanggannya dan ditunjuk oleh seorang penengah. Penengahnya adalah tukang sihir atau tukang ramal. Ini bapaknya adalah kamu. Maka anaknya dinasabkan kepada bulan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan hanya sekedar dia memilih beberapa orang laki-laki. Kemudian boleh laki-laki itu untuk zina dengannya. Laki-laki lain tidak boleh. Kalau yang tadi lebih merdeka. Sampai disebutkan yang keempat yaitu seorang laki-laki melamar kepada orang tua si wanita. Ketika dibolehkan maka dinikahkan. Ini yang kemudian di zaman Islam disetujui atau ditakrir Berarti pernikahan seperti itu sudah ada zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW dilahirkan dari pernikahan yang seperti itu. Pernikahan yang seperti pernikahan yang syar'i. Maka min qibali abihi wa min qibali ummihi adalah nasab tayyib, nasab yang bagus, turunan yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzama. Maka Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dihormati oleh jadikan terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah disebutkan tokoh-tokoh Quraisy ke atas yang nantinya mereka-mereka dijuluki sebagai nama-nama kabilah sehingga kita akan kenal Bani Adi, Bani Abdul Uzza, Bani Abdi Manaf, Bani Umayyah atau Bani Khalaf atau Bani Auf dan seterusnya maka itu semuanya dari turunan Bani Nazar kita akan lanjutkan insyaallah tentang penggalian sumur zam-zam di zaman sebelum kenabian Rasulullah SAW. Dan bahas pada kajian depan insyaallah subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.